Bukakan hati kami agar selalu dapat berbaik sangka kepadamu dari apapun yang kau takdirkan untuk kami. Bimbing kami agar dapat menyempurnakan kewajiban kami di jalanmu dan lindungi kami dari perbuatan apapun yang menjauhkan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barang siapa yang ingin sekolahnya meningkat sehingga bergelar yang amat tinggi maka dipastikan kita harus siap dengan rangkaian ujian tiap semester tiap tahun selain membutuhkan waktu tenaga pengorbanan. Karena makin tinggi kedudukan, rangkaian ujiannya makin banyak, makin sulit, tapi hasilnya pun makin tinggi derajatnya. Persis dalam hidup pun. Kita akan mengarungi rangkaian kejadian yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai sebagai sarana peningkatan kemuliaan diri kita. Jikalau kita tidak menyukai ujian ada, berarti kita harus siap dengan kedudukan yang amat rendah. Jikalau kita tidak suka menghadapi ujian, maka perasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Karena hidup ini memang perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Dan siapapun pasti memiliki masalah, bukan hanya kita. Oleh karena itulah keterampilan kita menyikapi masalah, menyikapi ujian, itulah yang harus kita miliki dan itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Kita simak ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal ini. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 151, 155, 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر Sabirin. dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya milik Allah dan segala urusan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ahli hikmah berkata, "La tatarqab furugul aghyari inna ذلك yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai habisnya perintang-perintang untuk lebih mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Saudaraku, berarti rangkaian kejadian yang secara dohir kadang tampak tidak menyenangkan, menakutkan, menegangkan, kekurangan harta, buah-buahan atau jiwa sekalipun Ternyata di balik ini Allah menyediakan wabashiritobirin. birin Dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladina ida asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang yang dengan gigih penuh keyakinan ditimpa apapun dia berkata kami adalah milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Dan mereka itulah yang mendapatkan keberkahan, rahmat dari Allah dan tuntunan dalam hidupnya. Oleh karena itu, rangkaian kejadian yang menjadi musibah bisa menjadi sarana kebahagiaan, sarana kemuliaan, sarana bimbingan Allah seandainya kita sikapi dengan penuh keyakinan semua milik Allah. Segala kembali kepada Allah. Berarti adalah mimpi hidup tanpa masalah. Tidak mungkin. Dari mulai bangun sampai tidur, itu pasti banyak hal yang menjadi masalah. Karena masalah itulah yang membuat kita punya nilai tambah. Dan bukan hanya kita yang bermasalah. Kita kadang merasa kitalah yang paling menderita. Kitalah yang paling sulit. Padahal setiap orang oleh Allah ditebarkan masalah dalam kondisi yang sesuai dengan ujian Allah bagi masing-masing.